Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an sebagaimana yang telah dibacakan oleh imam kita di dalam suratul Hajj Allah Subhanahu wa taala berfirman a'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi wa id bawwa'na li ibrahima makanal bait alla tusyrik bi syai'an wa tahhir baiti lit ta'ifina wal qa'imina war ruk'is sujud dan ketika kami menempatkan Nabi Ibrahim alaihi salam makanal bait di Baitullah al-Ka'bah di Makkah Al-Mukarramah Allah tusyrik bi syai'an kata Allah taala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam agar engkau jangan berbuat syirik sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala wa tahhir baiti baiti lit-ta'ifina wal qa'imina sujud dan sucikanlah rumahku yakni Baitullah al-Ka'bah bagi orang-orang yang tawaf, bagi orang-orang yang berdiri beribadah menegakkan salat, warruka'is sujud dan bagi orang-orang yang ruku dan bersujud hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, "Wa adzin fin nasi bil bait ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiqa." liyashhadu manafi'alahum wa liyadhkuru Allah fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil anam fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir dan kumandangkanlah sampaikan kepada seluruh manusia yakni kepada kaum muslimin wal muslimat untuk menegakkan ibadah haji yakni di masa Nabi Ibrahim alaihissalam telah disyariatkan al-hajj. Bertawaf di Ka'bah Baitullah Al-Haram. Maka mereka manusia akan datang. Baik dengan berkendaraan. Atau dengan berjalan kaki dari berbagai penjuru dunia. Mereka datang untuk menegakkan haji tawaf di Baitullah Al-Ka'bah. Dan menyaksikan manfaat-manfaat dan hikmah-hikmah, pelajaran-pelajaran yang terkandung di dalam ibadah al-hajj. Dan sebutlah nama Allah, berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala fi ayyamin ma'lumat. Di hari-hari yang telah maklum disebutkan oleh para ulama tafsir dari kalangan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas dan yang lainnya Ayyamin maklumat adalah 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah. Banyaklah berzikir kepada Allah. Banyaklah mengingat kepada Allah Jalla wa'ala. Ala razaqahu min bahimatil an'am. Dan juga berzikirlah kepada Allah. Dan bersyukurlah kepada Allah. Atas rezeki yang Allah limpahkan kepada kalian. Lalu kalian berkurban. Dalam rangka bertakarrub ila Allah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Fakulu minha. Lalu makanlah hewan-hewan kurban kalian. Makanlah daging-daging kurban kalian. Wa at'imul ba'isal faqir dan berilah makan pula kepada orang-orang yang membutuhkannya, kepada orang-orang yang miskin dan fakir. Demikian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam suratul Hajj pada ayat yang ke-26 dan ke-27. Barakallahu fikum. Para ulama menjelaskan dari ayat tersebut bahwa dari ibadah kurban dan juga ibadah al-hajj mengandung hikmah, mengandung pelajaran-pelajaran yang sangat agung, mengandung manfaat yang sangat besar barakallahu fikum fid dunya wal akhirah. Manfaat dan hikmah di dunia terlebih-lebih di yaumul akhirah. Maka yang pertama dari hikmah dan pelajaran yang wajib dan sangat penting untuk kita petik dari pensyariatan ibadah kurban dan haji. Yang pertama adalah bagaimana kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita memurnikan ibadah kita hanya kepada Allah. Bahwa tidaklah Allah menciptakan kita di dunia ini melainkan semata-mata untuk memurnikan ibadah, untuk mengesahkan Allah dalam segala jenis ibadah yang kita lakukan, baik dalam ucapan kita, perbuatan kita terlebih-lebih dalam keyakinan kita barakallahu fikum. Wajib kita murnikan hanya untuk Allah dan menjauhi segala bentuk kesyirikan, lawan daripada tauhid. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika menegakkan ibadah haji pada tahun 10 Hijriah yang tentunya di bulan Zulhijjah seperti saat ini saudara-saudara kita kaum muslimun sedang beribadah haji dengan manasik-manasik yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi Sahabat Jabir bin Abdullah di dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim beliau menjelaskan ketika Nabi sallallahu alaihi berhaji bersama para sahabat kata beliau fa ahalla sallallahu alaihi wasallam bitauhid Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Rasulullah berihlal di dalam ibadah haji beliau. Ihlal dengan kalimat tauhid. Yaitu labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu ya Allah disebutkan oleh para ulama di dalam tafsir mereka. Kata talbiyah adalah kalimatul ikhlas. Sebagian menyebutkan kata talbiyah adalah kalimat takarrub wa ta'abbud. Bagaimana kita memenuhi panggilan Allah dengan penuh ketulusan, keikhlasan, penghambaan diri, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah haji yang mulia yang agung ini. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Aku penuhi panggilanmu ya Allah dengan penuh ketulusan dan penghambaan diri, penghinaan diri di hadapanmu ya Allah. La syarika lak. Tidak ada syarikat bagimu. Tidak ada syarikat bagi Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya pujian, nikmat, kerajaan semua milik Allah taala. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk. La syarikalak. Tidak ada syarikat bagimu ya Allah. Kita perhatikan barakallahu fikum. Kandungan dari kalimat talbiyah yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh para sahabat ketika mereka sedang berhaji dan terus diulang-ulangi sampai manasik haji selesai, maka selesai pula talbiyah. Terus diulang-ulang. Sekali lagi, ini menunjukkan kepada kita hikmah dan pelajaran yang terkandung dalam ibadah haji dan seluruh ibadah yang lainnya. Bagaimana kita memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak memperserikatkan Allah. Oleh karena itu, kaum musyrikun di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka pun bertalbiyah. Mereka bertalbiyah, tapi talbiyah mereka berbeda dengan talbiyah yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana talbiyah musyrikin dalam beribadah kepada Allah? Kita perhatikan dengan cermat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan talbiyah musyrikin, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik illa syarikan laka. Sama, tetapi di akhirnya mereka mengatakan kecuali syarikat milikmu ya Allah. Yang dimaksud oleh musyrikin Syirikat dari Lata, Uzza, Manat, pepohonan, beribadah melalui pohon-pohon, beribadah melalui kuburan, beribadah melalui para wali-wali yang telah meninggal dunia, beribadah melalui jin-jin, beribadah melalui fulan-fulan dan berbagai makhluk selain daripada Allah, maka itu inti daripada kesyirikan yang ditantang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan itu merupakan dosa yang terbesar barakallahu fikum. Oleh karena itu musyrikin beribadah kepada Allah. Namun melalui perantara-perantara. Melalui asilah. Melalui serikat-serikat. Dan itulah yang disebut dengan asyirk. Kesyirikan terhadap Allah Jalla wa'ala. Maka kaum muslimin, muslimat, ahlu tauhid. Yang senantiasa mendendangkan talbiah Ataupun kaum muslimun yang tidak berhaji yang terus menerus mendendangkan kalimat la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah mereka murni mentauhidkan Allah beribadah kepada Allah tidak melalui perantara sedikit pun tidak melalui pepohonan tidak melalui benda-benda yang dikeramatkan dari kulau-kulau keris-keris tidak pula melalui jin-jin tidak melalui matahari bulan bintang tidak melalui dewa-dewa tetapi murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala La haula wa la quwata illa billah. Demikian ma'asyiral muslimin. Hikmah dan pelajaran yang terbesar yang dipetik dari ibadah kurban wal haj. Bagaimana kita mentauhidkan Allah Ta'ala. Oleh karena itu di dalam ayat yang lain. Barakallahu fikum. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman. Lan yanalallaha luhumuha. Wala dima'uha. Walakin yanaluhu taqwa minkum kurban-kurban kalian, hewan yang kalian sembelih. Bukan itulah yang memberi manfaat terhadap Allah dari daging-dagingnya atau darah yang kalian alirkan. Tetapi yang memberi manfaat di sisi Allah adalah at-taqwa minkum. Ketakwaan, ketulusan, keikhlasan kalian. Demikian Allah Subhanahu wa taala berfirman, barakallahu fikum. Sehingga benar-benar seorang muslim muslimah, mukmin mukminah, khususnya yang berhaji, hendaklah mereka paham hikmah pensyariatan haji semenjak dari Nabi Ibrahim alaihissalam sampai kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bagaimana mensucikan Allah dalam seluruh ibadah dan tidak memperserikatkan Allah taala. Oleh karena itu di dalam ayat yang lain Allah taala menyatakan dalam suratul Baqarah, "Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail antohiro baitiya litta'ifina wal akifina war sujud. Ketika kami mengambil perjanjian kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam. Nabi Ibrahim dan Ismail adalah sebab disyariatkannya oleh Allah Ta'ala kurban berkisah dari sejarah Nabi Ibrahim bersama Nabi Ismail. Yang hendak menyembelih anaknya melalui mimpi beliau. Lalu setelah mimpi kedua, pertama beliau ragu. Pada malam kedua, di malam tanggal 9 Zulhijjah, beliau yakin bahwa itu mimpi dari Allah. Kemudian pada mimpi yang ketiga, diyakinkan untuk menegakkan perintah Allah tersebut, menyembelih Ismail, anak tercinta, barakallahu fikum, anak yang saleh. Lalu beliau Nabi Ibrahim mengatakan, "Wahai anakku, Ismail, aku bermimpi Inni adbahuka fandur madatara. Bahwa aku menyembeli engkau. Maka lihatlah bagaimana pendapatmu. Menjawab Nabi Ismail alaihissalam. Ya abati. Wahai ayahku. Kalau itu memang dari Allah. Sembelihlah aku. Satajudi insyaallahu minas sabirin. Engkau akan dapati aku termasuk orang-orang yang bersabar. Perhatikan barakallahu fikum. Nabi Ibrahim ketika hendak menyembelih Nabi Ismail karena yakin itu perintah dari Allah. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengirim seekor kibas domba menggantikan posisi Nabi Ismail. Beliau berhasil dari ujian yang diberikan oleh Allah taala menyembeli anak kecintaan dan kesayangannya. Maka pantas Allah mengganti dengan yang lebih baik diganti dengan kibas domba. Semenjak itu sampai hari ini dan sampai yaumul kiamah disyariatkan berkurban. Yang dibangun di atas tauhidullah. Demikian pula beliau ketika membangun Ka'bah Allah taala menyatakan kepada berdua Nabi Ismail, Nabi Ibrahim dan Ismail, antahhira baitiya lit-taifin wal akifina war sujud. Kalian berdua Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam, sucikan Ka'bah Sucikan rumahku Baitullah dari orang-orang yang tawaf, orang-orang yang i'tikaf, orang-orang yang ruku sujud, yang beribadah kepada Allah. Jangan mempersingkatkan Allah. Oleh karena itu di zaman Rasulullah dibangkitkan kembali patung-patung kesyirikan di sekitar Ka'bah. Lalu di masa Fathu Makkah Rasulullah memerintahkan kepada sahabat Ali bin Abi Thalib hancurkan semua sesembahan-sesembahan musyrikin dan segala jenis-jenisnya, kuburan-kuburan adreha yang ditinggikan, bentuk-bentuk ibadah, wasilah-wasilah, hancurkan seluruhnya. Ibadah hanya kepada Allah, tidak melalui benda-benda yang dikeramatkan, tidak melalui pohon, tidak melalui bebatuan, tidak melalui patung-patung, tidak melalui dia tidak melalui murni hanya kepada Allah taala. Ini yang pertama barakallahu fikum. Dan yang kedua dari hikmah yang sepantasnya dan sepatutnya untuk dipetik oleh kaum muslimin wal muslimat. Khususnya bagi yang berhaji untuk benar-benar menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai kudwatan hasanah. Dalam seluruh ibadah yang kita tegakkan, ibadah haji, rukun-rukun Islam dan seluruh bentuk-bentuk amalan soleh wajib diketahui oleh seluruh kaum muslimin hendaklah ditegakkan berdasarkan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak dari yang lainnya. Tidak menambah dan tidak mengurangi. Oleh karena itu ketika beliau sedang berhaji yang saya telah sebutkan tadi. Beliau mengatakan di hadapan para sahabat. Khudu anni manasikakum. Fa innaka la tadri la'alli la alqakum ba'da ami Ambil manasik haji kalian dariku. Dariku kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ambil contoh cara menegakkan ibadah haji. Jangan dari yang lainnya. Jangan menambah dan mengurangi. Karena boleh jadi engkau tidak akan menemuiku lagi setelah tahun ini. Dan ternyata terbukti beliau setelah itu meninggal dunia. Sehingga di haji itu disebut dengan hajatul wada, haji perpisahan. Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar memberi wasiat kepada sahabat, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin." Wajib atas kalian berpegang dengan sunnahku dan sunnahnya para sahabatku. Gigit sekuat-kuatnya dengan gerahan kalian. Jangan lepaskan. Para ulama menyebutkan bukan saja terkhususkan dalam ibadah haji, tapi dalam seluruh ibadah, ibadah sholat, zakat, puasa, haji dan yang lainnya wajib mengambil contoh kedua suri toladan dari Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu Beliau bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, yang menambah-nambah atau yang mengurang-urangi dalam ibadah pasti ditolak, tidak diterima. Walaupun ikhlas karena Allah, walaupun dia membangunnya di atas la ilaha illallah, namun dia tidak mengikuti tata cara Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Siapa yang mengada-adakan dalam urusan ibadah yang tidak berasal dari kami, Rasulullah dan para sahabatnya, maka itu tertolak. Ditolak barakallahu fikum. Dalam hadis wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Hati-hati kalian dari mengada-adakan dalam ibadah-ibadah karena semua hal-hal yang diadakan dalam ibadah itu menambah-nambahnya adalah bid'ah dan seluruh bid'ah adalah sesat dan setiap kesesatan di dalam api neraka. Dan khutbah ini diulang-ulangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam khutbah pernikahan pun Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca dan menuntunkan khutbah tersebut. Barakallahu fikum ma'asyiral muslimin dan pelajaran-pelajaran yang sangat banyak sekali yang sepantasnya dipetik oleh seluruh kaum muslimin dan muslimat dalam pensyariatan ibadah kurban dan haji. Dan yang terakhir barakallahu fikum di antara hikmah tersebut adalah bagaimana kita memiliki sifat kedermawanan. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam ayat yang telah saya bacakan pada awal khutbah, wa at'imul ba fakulu minha wa at'imul ba'isal fakir. Makanlah dari daging-daging kurban kalian dan sedekahkanlah kepada fakir miskin, orang yang membutuhkannya. Di sini mengandung pelajaran pensyariatan kurban dan juga ibadah haji agar kaum muslimun memiliki sifat dermawan, memiliki kasih sayang terhadap saudara-saudaranya yang fakir dan miskin, terhadap saudara-saudaranya yang membutuhkan uluran tangan bantuan, hendaklah dia melapangkan dadanya, membentangkan tangannya untuk bersedekah, untuk berinfak karena Allah Subhanahu wa taala semata.